Dari kalangan ahli kalam, ahli filsafat, kaum Mu'tazilah, dan juga dari kalangan Sufiyah. Kemudian beliau membantai Nabi bintin azakumullah keyakinan mereka ini dengan membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya kaum musyrikin Quraisy di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka, mereka juga ternyata meyakini, mengikrarkan tauhid ar-rububiyah. Sehingga dari argumentasi yang beliau bawakan ini dan yang akan kita baca nanti insya Allah menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah itu bukan puncak tauhid. Bukan puncak tauhid. Sebab kaum musyrikin meyakininya pula. Namun puncak tauhid ialah tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Qala rahimahullahu taala. Qala ta'ala. Qul liman al wa man fiha in kuntum ta'lamun katakan oleh nabi kepada mereka kaum musyrikin milik siapa bumi ini dan yang seisinya bila kalian mengetahui saya kulun lillah mereka semua kaum musyrikin akan mengatakan milik Allah itu bumi dan seisinya milik Allah Qul afala tazakkarun. Katakan oleh Nabi SAW kepada mereka, lalu apa kalian tidak mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ila qawlihi sampai pada ayat Allah faanna kusharun tusharun maka bagaimana mungkin kalian bisa tertipu tusharun disihir yakni tukhda'un tertipu yakni Kalian semuanya wahai kaum musyrikin telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Milik Allah langit dan bumi dan semua alam raya ini itu semuanya lillah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kok bisa kalian beribadah kepada berhala-berhala itu? menyembah patung-patung itu, meminta kepada arca-arca itu, ngalah barokah di kuburan-kuburan itu, minta pesugihan di tempat-tempat keramat itu, lo kok bisa? Paham ya? Yakni perkara yang tidak makul, tidak masuk akal ya Allah. Ketika dia meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mengatur urusan, Kemudian dia meminta rezeki tadi kepada makhluk. Keh tertipu begitu. Seharusnya kepada siapa ya Pak? Seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kamu meminta rezeki, minta barokah. Semua yang membutuhkan seharusnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kalian, yang mengatur urusan kalian dan yang memberi rezeki kepada kalian. Sehingga perbuatan mereka yang azzaikumullah meminta kepada yang selain Allah itu menunjukkan bahwa bahwasanya mereka ini yusharu tersihir, yukhda'un tertipu dengan keadaan mereka. Allahul musta'an. Falaisa kullu man Maka tidak setiap orang yang mengikirarkan لأن Allah Ta'ala رب كل شيء وخالقه ما Mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb segala sesuatu dan yang menciptakannya yakunu 'abidan lahu ma siwah. Berarti kemudian dia telah beribadah kepada Allah tanpa yang lainnya. enggak, enggak demikian. Paham ya? Tidak setiap orang yang meyakini perkara rububiyah tadi tidak setiap orang yang demikian dikatakan sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Laisa da'iyan lahu duna masiwa. Tidak pula dikatakan sebagai orang yang berdoa kepada Allah semata tanpa yang lainnya. Rajian lahu tidak pula dikatakan sebagai orang yang mengharap kepada Allah. Khaifan minhu yang takut dari azabnya duna masiwa tambah yang lainnya tidak bisa dikatakan demikian yuwali fihi wa yu'adi dia berwala memberikan loyalitas karena Allah memusuhi karena Allah belum bisa dikatakan demikian wa yuti'u rusulahu dan dia mentaati para rasulnya belum bisa dikatakan demikian wa ya'muru bima amara bihi dia memerintahkan dengan apa yang diperintahkan dengannya. Wa yanha amma naha anhu dan dia melarang dari apa yang Allah larang daripadanya. Tidak bisa dikatakan begitu. Ini semuanya yang namanya ibadah, doa, raja, khauf, wala, al-mu'adah, ta'adur rasul, ila akhirih. Tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang hanya semata-mata mengikrarkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? فاهموا يا فهمي عندي أي هذا هو لما قتل وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء Kebanyakan kaum musyrikin atau seluruh kaum musyrikin mereka telah mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Wa asbatu syufa'a alladzina yushrikunahum bih dan mereka juga menetapkan pemberi syafaat pemberi syafaat syufa'a jamak taksir orang-orang yang memberikan syafaat yang mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu lahu andada dan mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Qala ta'ala Allah mengatakan Am ittakhadhu min dunillahi syufa'a قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون Apakah mereka menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala para syafaat, pemberi syafaat? Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka ini para syafaat tadi, para pemberi syafaat tadi, walaupun mereka tidak memiliki apa-apa, wala yaqilun, tidak boleh memahami. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah semua syafaat. Kita baca saya terangkan insyaallah. Wa qala ta'ala dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون dan mereka kaum musyrikin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma yadurruhum. Segala sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mazharat kepada mereka. Wala yanfa'uhum. Tidak pula bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka-mereka ini berhala-berhala kami Sembahan-sembahan kami. Mereka itu ialah syufa'auna indallah. Yang memberikan syafaat kepada kami. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ila qawlihi. Sampai pada ayat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amma yusrikun. Masya Allah sangat tinggi. Dari apa yang mereka sekutukan. Nanti. Wa qala ta'ala. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran. Walaqad jitumuna furada. كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Jadi demikian. من kepada kita bahwasanya قوم مشركين Mereka menjadikan sembahan-sembahan mereka sebagai syafaat para pemberi, pemberi syafaat-syafaat dan nanti dia yaumul terputus semua hubungan antara mereka dan para pemberi syafaat-syafaat mereka. Naam. walakat ji'tumuna furoda Dan sungguh kami dan sungguh kalian tentang pada kami furoda dalam keadaan sendiri kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kalian eh, sebagaimana kami menciptakan kalian di awal mula. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Dan kalian tinggalkan Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Dan kalian tinggalkan Maqawwalnakum apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian dari perkara dunia wara zuhurikum di belakang kalian yakni setelah mereka mati mereka tinggalkan diri semuanya perkara-perkara keduniaan anak harta misalnya wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina dan kami tidak melihat bersama kalian para pemberi syafaat syafaat kalian yang kalian mengira bahwasanya mereka itu sebagai pemberi syafaat kalian. Laqad taqatta'a bainakum dan sungguh telah terputus di kalangan mereka di kalangan kalian hubungan ini. Wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun dan hilang dari kalian apa yang kalian kira. yakni nanti kalau kita azakumullah di yaumul qiyamah kaum musyrikin itu akan terpisah. Kaum musyrikin akan kehilangan para syufa'a. Orang-orang yang dulu mereka anggap sebagai pemberi syafaat, pemberi syafaat mereka. Terputus semuanya, tidak ada lagi hubungan, alas nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Wa ta'ala, Allah juga mengatakan, Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan yang manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai andada, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tadi seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan. Uraian yang dibawakan di sini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh kaum musyrikin yang ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mereka semua mengikrarkan telah mengikrarkan tauhidur rububiyah telah mengakui meyakini Allah yang menciptakan Allah yang ngasih rezeki Allah yang mengatur urusan. Allah yang memiliki alam raya ini. Allah yang ngasih manfaat. Allah pula yang ngasih mabarak, Yakin mereka. Ada wabah. Bahkan sangat jelas untuk membantah uh, kenyataan eh, membantah keyakinannya ahli filsafat dan juga kaum sufia yang menyatakan bahwa tauhid rububiyah sebagai puncak tauhid. Terpatah dengan kaum ini. Kemudian beliau menjelaskan setelah itu letak kesyirikan, letak kekufuran kaum musyrikin pada waktu itu. Yang dari sinilah kemudian eh, Rasulullah SAW memerangi mereka, mendawai mereka, mengajak mereka untuk menjadi muslimin. Letaknya apa ya Pak disebutkan di sini? Awalnya kan letaknya ialah di mana kaum musyrikin itu mereka menjadikan para syufa'a menjadikan sesembahan-sembahan mereka sebagai pemberi syafaat nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah letaknya sumber masalah yang membuat mereka itu musyrik, yang membuat mereka itu kafir dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kalau kamu tanya sama kaum musyrikin itu, Wahai musyrikin, apakah patung-patung berhala-berhala, Uzza, Hubal, Wama, Manat, dan yang lain-lainnya itu. Ketika kamu menyembah mereka, apakah kamu meyakini bahwasanya patung-patung tadi itu bisa menciptakan, bisa ngasih rezeki, bisa mengatur urusan? Apa jawabannya? Tidak bisa. Nah bisa kata mereka. Terus siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang memiliki? Allah. Siapa yang mengatur? Allah. Paham ya? Kalau kamu tanya lagi, nah terus untuk apa kemudian kamu wahai musyrikin menyembah patung-patung pasti, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah kuburannya orang-orang saleh, kuburannya para nabi dan, dan, dan semisalnya? Jawabannya apa ya, Pak? Hah? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Katanya mereka, loh mereka-mereka itu yang bakal memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana ya, Pak? Syubhatnya ya, Pak, bagaimana mengatakan begini. Kenapa kau kamu jadikan mereka sebagai pemberi syafaat? yang bukan dalam berita yang lainnya biar mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, jangankan Allah, raja kata mereka, raja dunia, tidak bisa langsung kamu ketemu sama dia. Ya, tidak bisa langsung ketemu sama dia. Mesti ada jalur birokrasinya ke arah prasasti. Kamu harus Awal lapor dulu kepada penjaga pintu, daftar dulu kepada apa namanya daftar tamu. Apa namanya kamu eh, harus melalui sekian tahapan-tahapan baru kemudian sampai kepada raja tadi. Ya apa ya? Jawabannya dia, ya, iya senior. Demikian pula kata demikian pula ketika kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa langsung Nggak bisa langsung. Terus bi, Terus bagaimana? Nah, iya, butuh orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka-mereka ini, para wali-wali ini, para orang-orang soleh ini, patung-patung mereka, berhala-berhala mereka yang tadi. Nah ini mereka semuanya ini sebagai pemberi syafaat kami di kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. alasannya mereka. Alasan yang lainnya juga begitu. Kalau kami-kami ini banyak susahnya. Kami-kami ini sudah sering berbuat dosa, berbuat salah. Orang kotor kami ini. Tidak mungkin orang kotor kayak kami ini bisa langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung ibadah kepadanya, doa langsung kepadanya, nyari barokah kepadanya, pesugihan kepadanya. Tidak bisa. Lu kenapa? Terlalu kotor kami ini. Terus bagaimana? Ya butuh. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa menyampaikan maksud kami ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu ialah orang-orang yang suci Gitu. Orang-orang yang soleh. Ya, ya? Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang punya nama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti para mereka dekat dengan Allah, para nabi dekat dengan Allah, orang-orang soleh dekat dengan Allah yang orang, orang yang suci, orang yang bersih. Kalau kita kotor, kata ya. Ini alasannya kaum musyrikin di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Yang dikatakan oleh para ulama, yakni mereka menjadikan berhala berhala mereka tadi sebagai wasilah, sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Apa kamu kira alasan seperti ini, Fanafitina azakumullah, hanya alasannya orang dulu saja, kaum muslimin saja? Apa jawabannya? Tidak ya Ikhwan. Ini alasan, alasan klasik, alasan kuno, dan ternyata terus diwarisi oleh kaum musyrikin, generasi demi generasi. Setiap orang yang gandrung dengan kesyirikannya, yang terjatuh dalam amalan-amalan syirik, Mesti ini alasan dia. Kamu tanya kepada orang-orang yang gandrung dengan pohon-pohon keramat itu. Yang memberikan apa namanya eh, sajen-sajen kepada pohon keramat. Apa? Memberikan begitu kepada pohon keramat. Diagungkan pohon keramat tadi. Tanya sama mereka. Pak, Bapak ngasih makanan sajen kepada pohon keramat itu apa kemudian pohon keramat itu yang mengucapkan apa? Jawabnya apa? Tidak. Apa menciptakan langit dan bumi? Tidak. Apa memiliki alam raya ini? Ya tidak. Nah terus maunya apa kok bapak itu sujud di pohon keramat tadi? Eh, nyembelihnya di situ. Anaknya sakit ke situ, enggak kesembuhan, jangkiri, fakir, ke situ minta pesugihan, ngalah barokah di situ untuk apa? Alasannya apa sih? Apa alasannya sini? <laughs> Terfaktor di Allah Benar? Alasannya seperti yang disebutkan oleh kaum muslim Quraisy. Ya memang mereka itu tidak bisa menciptakan mereka itu bukan pencipta, bukan pemberi rezeki. Tetapi pohon keramat ini dulunya disinggahi oleh orang-orang soleh. Wali bulan dulu itu, itu biasa sehingga di pohon ini. Dia biasa istirahat di sini, sehingga di sini, kadang sholat di sini, kadang popo di sini, bertapa di sini, kata etika eh, di sini, ini pohonnya keramat ini, pohonnya para wali. Terus kenapa? Iya, ini menunjukkan pohonnya, ah, pohon ini pohon yang suci, tidak ada oleh orang yang suci. Maka kita jadikan sebagai wasilah perantara untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan maksud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo, tanyakan sama mereka kalau nggak percaya. Tanyakan pula sama orang-orang yang gandrung, yang menyembah kuburan-kuburan itu. Ngalah barokahnya di kuburan, nyari pesugihan di kuburan, doa-doa di kuburan, iktikaf di kuburan, baca Quran di kuburan, semuanya di kuburannya orang-orang soleh. Kamu tanya, wahai kaum muslimin, apakah kamu meyakini bahwasanya kuburan itu atau orang soleh yang telah mati di kuburan itu ialah yang menciptakan langit dan bumi ini? Apa jawabannya? Enggak. Coba bilang begitu. Enggak. Gitu. Apa kemudian yang ngasih rezeki, ngasih rezeki sama kamu? Ya enggak. Apa kemudian memiliki diri kamu? Enggak. Nah terus siapa yang menciptakan? Allah. Mantap. Siapa ngasih rezeki? Allah. Siapa yang memiliki alam raya ini? Allah. Siapa yang mengatur? Allah apa? Semuanya Allah. Nah terus ngapain kamu kemudian? nyari pesugihan di situ, ngalap barokah di situ, minta kesembuhan di situ, ngapain? Jawabannya sama ya Pak, tadi itu. Kami ini orang-orang kotor, kami ini orang-orang yang banyak dosanya, nggak bisa, nggak bisa langsung, langsung kepada Allah itu nggak bisa. Salah kami tuju. Tadi itu akumulasinya raja. Tadi ila akhirih Allah Kami jadikan mereka sebagai wasilah. Mereka itu wasilahnya kami, perantaranya kami supaya kami bisa menyampaikan hajatnya kami kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya mereka. Hakata ya itu argumentasi nenek moyang mereka kaum musyrikin Quraisy sampai sekarang ini sampai yang kiamat nanti. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang dibawakan di sini oleh beliau rahimahullah menyatakan dengan tegas bahwasanya tindakan yang seperti ini ialah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Ulangi lagi, saya paham. Pada surat Yunus ayat yang ke-18 Allah mengatakan, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak bisa memberi madharat kepada mereka tidak pula bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Allah mengabadikan alasan klasik kaum musyrikin dalam ayat ini. Wa dan mereka kaum musyrikin itu mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka itu yang kita ibadahi itu ialah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah, Allah mengatakan apa ya Ikhwan setelah itu di akhir ayatnya? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah mengatakan di akhir ayat ini, Maha si Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan dari perbuatan syiriknya mereka. Tegas menunjukkan apa ya, Ikhwan? Menunjukkan apa ya, apa? Nah, iya, menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka yang seperti itu ialah kesyirikan. Yusyrikun wa Ya ini yang namanya syirik. Ya ini kesyirikannya. Kaum Nabiullah Nuh alaihi wassalam ketika mereka membuat patung-patung berhala-berhalanya ah, lima orang yang salah itu. Wadda, waswa, wa yaghutha, wa nasr lima orang ini, kaum solehin. Ketika dibikin patung-patung mereka, arca-arca mereka, ditempatkan di tempat-tempat ibadah mereka, supaya mengingatkan amal-amal mereka. Mereka semua kaumnya Nuh alaihissalatu wassalam itu ketika mereka beribadah kepada patung-patung tadi. Apa kamu mengira bahwasanya kaum tersebut meyakini patung-patung itu yang ngasih rezeki? Apa kamu kira mereka meyakini patung-patung itu yang menciptakan, yang mengatur urusan? Tidak ya, ya Semua mereka dengan sepakat mengatakan Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Milik Allah semua alam raya ini. Terus apa sebabnya? Apa alasannya mereka? Alasannya karena bin azakumullah ialah ya, satu ini. Haula'i syufa'aruna indallah. Mereka itu ialah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Alasannya kaum ini pula alasannya kaum musyrikin yang ada di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Persis. Dan ini pula yang alasannya kaum musyrikin generasi demi generasi. Di zaman muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala juga sama. Kalian baca penjelasan uraian Asy-Syaikh rahimahullah dalam kitab Kasih Syubuhat. Beliau bawakan di situ bagaimana alasan-alasan mereka, argumentasi mereka. Persis seperti alasan dan argumentasinya kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Dan kalau kamu tanyakan kaum musyrikin mutakhir ini, kaum musyrikin era globalisasi ini, kaum musyrikin era reformasi ini, kata mereka. Kamu tanyakan sama mereka. Apa kemudian ada kemajuan hujah, ada kemajuan alasan, kalau dulu kan zamannya kalau bendu. Dulu kan zamannya apa namanya orang-orang primitif. Dulu kan, dulu kan, dulu kan. Sekarang ini kan zamannya telah maju. Zaman teknologi, zaman serba eh, ila akhirnya. Kamu tanyakan sama mereka, apa kemudian mereka argumentasinya ada perubahan? Lebih wah, lebih ilmiah, atau lebih maju? Enggak lagi primitif. Tanya sama mereka. Kamu akan mendapati satu jawaban yang persis. Saya kemarin diurahkan tadi. Tanyakan sama mereka. Apakah apa kamu meyakini pohon keramat ini, batu keramat ini, kuburan ini, ini. Apa kamu meyakini itu yang menciptakan kamu? Tidak. Apa kamu meyakini itu yang ngasih rezeki sama kamu? Oh, enggak. Apa kamu meyakini itu yang mengaturkan kamu? Ya, enggak. Siapa yang menciptakan? Ya Allah. Siapa yang rezeki? Allah. Siapa yang mengatur urusan dunia ini? Ya Allah. Siapa yang memiliki alam raya ini? Allah. Yakin. Yakin. Allah. Tapi kenapa kamu kemudian menyembah nyembah seperti itu? Kamu akan dapat dari mereka yang atas asatimullah jawaban yang sama. Hah? Ada yang vulgar mengatakan, kami itu menjadikan mereka sebagai wasilah perantara dalam beribadah kepada Allah SWT. Ayo. Nah, ya. Persis bagaimana jawabannya kaum musyrikin dulu. Menunjukkan kepada ya, betina azakumullah, ternyata di zaman era globalisasi ini, di zaman mutakhir seperti ini, di zaman banyaknya kaum intelektual, banyaknya kaum cendekiawan, ternyata untuk urusan yang satu ini mereka masih primitif. Mereka masih memiliki hujah yang kuno, sebagaimana hujahnya kaum musyrikin di kaumnya Nuh alaihissalatu wassalam kaum musyrikin di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya primitif kalau begitu tidak ada perubahan hujah dengan perubahan zaman potwai Naam ya Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari kesyirikan mereka itu. Syirik ya akhi. Mana baca itu. Dan disebutkan di ayat Al-An'am 94 Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang di dunia ini memiliki keyakinan seperti itu. Nah, seperti itu. Allah mengancam bahwasanya kalian nanti wahai kaum musyrikin akan datang kepada kami kepada Allah Subhanahu wa taala furada sendirian. Sebagaimana kami menciptakan kalian di awal mulanya, sendirian kamu munculnya. Kamu akan meninggalkan segala bentuk dunia kamu, anak kamu, istri kamu, harta benda kamu, semuanya akan kamu tinggalkan di dunia nanti. Kamu tinggalkan semuanya, enggak perlu kamu itu. Nah, sama si mending ditinggal sama dunia dan tapi yang satu ini, wa manaromakum nara Dan kami juga tidak melihat bersama kalian ada Orang-orang yang dulu kamu anggap sebagai pemberi syafaat. Ya, kemana semua mereka itu? Mana para wali-wali tadi? Mana para kanjeng-kanjeng tadi? Mana para nabi-nabi tadi? mana para malaikat tadi yang katanya kamu dulu anggap sebagai perantara kalian? Sebagai pemberi syafaat uh, kalian? Mana mereka? Hilang semua ya, Irfan. Wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladina za'amtum annahum fikum syuraka. Kami nggak melihat kata Allah mana pemberi syafaat kalian di mana Kau tidak ada. Allah mengatakan laqad taqatta'a bainakum. Terputus hubungan antara kamu dengan dengan mereka. wabillah angkum ma kuntum taz'umun. Dan setelah hilanglah dari kalian pemberi syafaat yang kamu anggap lalu kita dicari ini ngawo awal musta'ad. <laughs> Kata Ikhwan di dunia ya semangat menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat. Ternyata di hari kiamat nanti, lo kemana semua ini orang-orang ini? Lihat dulu, Pak Wali bulan, lo kok gak ada sama saya? Lo, lo, lo, Pak Kanjeng, kok gak ada sama saya? Mereka kemana semua mereka ini? Hilang semuanya. Dewi, dewi. Walakad jitumuna furoda. Datang kepada Allah. Dewi, dewi. Sendiri-sendiri. Ayo kamunya yang ngurus sendiri-sendiri, diri kamu sendiri. Para nabi dan para rasul ngurus sendiri-sendiri. Para orang salihin ngurus sendiri-sendiri. Para wali-wali ngurus sendiri-sendiri. Pangeran-pangeran ngurus sendiri-sendiri. Para kanjeng ngurus sendiri-sendiri. Jangankan mereka-mereka orang luar seperti itu. Buat diri kamu yang ngurus sendiri, anak kamu ngurus sendiri, istri kamu ngurus sendiri, bapak ngurus sendiri, Ibumu ngurus sendiri, Semuanya sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali bagaimana amalan kamu, ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya apa ya, Pak? Saya nanya. Kita ya, ya, ah, begini, mending begini ya, Pak. nyesel begini, gigit jari, begini. Mending gitu toh. Lah, kalau sudah masuk di alam akhirat, sudah masuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada ialah mahkamah akhirat. Hukuman di akhirat nanti. Kalau ternyata kamu itu musyrikin, bukan kemudian penjara dunia yang masih ada makanan enaknya. Nar tempat di neraka, bukan di mana-mana, di neraka tempatnya. Dalam keadaan semua orang-orang yang kalian anggap sebagai pemberi syafaat tidak bisa berbuat apa-apa. Wah syaitan bahkan Syaitan bahkan, iblis ada langsung mengatakan terus terang. Eh, terus, eh, terus, terus dengan saya dan kalian. Nah, dulu kalian saya angkat sebagai uh, eh, antara saya, kerucuk-kerucuk uh, saya. sekarang diri diri saja. Uh, urusan diri kamu, uh, saya juga diri diri. Ada syaitan. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Nah, Makanya hati-hati untuk urusan satu ini. Ya mungkin sekarang rasa mereka Oh, belum kelihatan azabnya, belum kelihatan ancamannya, belum kelihatan hukumannya, belum kelihatan apa namanya mereka pakai sendirian nanti di malam kiamat di dunia belum ketok ya nanti belum dewi ah lihat nanti di malam kiamat dan yang namanya penyesalan ya kawan yang namanya penyesalan itu di bagian akhir nggak ono episode penyesalan di bagian awal itu nggak ada yang nyesel orang akhirnya nggak ada yang beres. Yang namanya nadamah, yang namanya penyesalan itu di akhir episode kehidupan ini. kata ya. Paham insya Allah ya? Yang diinginkan sama Syekh? Nah. Belum mengatakan setelah itu. Walihada. Oleh karena inilah. Yani i'tifat keyakinan bahwasanya tauhid yang puncak itu ialah tauhid rububiyah yang diyakini oleh ahli filsafat, ahli kalam, orang orang sufi dan semisalnya. Oleh karena itulah karena min asba'i haula ada dari kalangan pengikut-pengikut mereka, pengikutnya ahli kalam, ahli filsafat, orang sufi ya. Man yasjudu lisyamsi wal qamari wal kawakib. Ada seorang yang sampai sujud kepada matahari. Wal qamar kepada bulan. Wal kawakib kepada bintang-bintang. Wa yada'uha dia memanggil-manggil menyeru matahari tadi atau bulan tadi atau bintang tadi. Wayasumu dan dia berpuasa. wayan sukulaha dan dia manasik haji untuknya. Untuk siapa ya, Pak? Untuk matahari tadi, bulan tadi, bintang tadi. Wa ilaiha dan dia bertaqarrub mendekatkan diri kepada bintang tadi, matahari tadi, bulan tadi. Summa kemudian dia mengatakan, katanya pengikut-pengikut ahli filsafat ini, Inna hadha laisa bisyirik. Perbuatan seperti ini bukan syirik. Saya sujud kepada matahari bukan syirik. Saya sujud kepada bulan bukan syirik. Kepada bintang bukan syirik. Inna masyirku, kata dia. Yang namanya kesyirikan, katanya orang tersebut. Idza taqattu, kalau saya meyakini annahal mudabbiratu li bahwasanya bintang tadi, bulan tadi, matahari tadi yang mengatur urusan saya. Ini baru syirik. Fa'idha tuha sababa. Tapi kalau saya menjadikan itu semua sebagai sebab saja. Wawasitotan dan sebagai perantara saja. Lam akun musyrikah. Dan saya bukan sebagai musyrik kalau begitu. Terus, kalau demikian. Ini kenapa ya orang kata demikian? Dikarenakan dia meyakini bahwasanya puncak tauhid ialah tauhid rububiyah meyakini Allah yang menciptakan yang ngasih rezeki yang mengatur urusan yang memiliki alam raya yang itu yang namanya puncak tauhid sehingga kalau kamu meyakini kalau matahari sebagai sumber rezeki syirik kamu kalau kamu meyakini bulan sebagai pencipta syirik kamu kalau kamu meyakini bintang sebagai pengatur alam syirik kamu tanya menurut mereka ahli kalam, ahli filsafat, orang orang sufiah ya, yang namanya tauhid itu rububiyah. Sehingga syirik, syirik dalam perkara rububiyah saja. Akibatnya pada di kalangan mereka yang sujud kepada matahari. Agama apa ya namanya ini? Ini matahari. Sinto. Nah, ya, ah, Sinto. Ada pula di kalangan mereka yang menyembah bulan. Sabar. Siapa ini? Bintang. Ini ini semua karena bukti betina azakumullah ialah keyakinan-keyakinan orang-orang Yunani kuno. Ada itu di kalangan mereka pengikutnya Aristo dan misalnya itu. Gini Keyakinan-keyakinan Yunani kuno, bintang-bintang, haikal-haikal dan segala macamnya itu. Mereka sampai seperti ini dan mereka tidak meyakini ini, ini kesyirikan. Ini bukan syirik. Ini bukan syirik. Syirik itu kalau saya meyakini bintang sebagai pencipta, bulan sebagai pencipta, matahari sebagai pencipta, itu namanya syirik. Saya nggak demikian. Saya meyakini Allah yang menciptakan kok. Saya meyakini apa namanya Allah yang memberikan rezeki. Tapi saya bukan muslim. La haula la quwata illa billah. Hakadha ikhwan. Kaum cendikiawan kaum intelektual primitif. Kalau demikian ya ada, wahai kaum intelektual, wahai pengikutnya para ahli filsafat, kalau demikian prinsipnya kamu, kalau begitu kaum musyrikin kures itu kamu gak apa-apa. Yang apa ya kalau begitu? Dianggap muslimin. Kalau begitu kaum musyrikin kures itu yang menyembah <coughs> Uzza yang menyembah Hubal yang menyembah Manat yang menyembah Lata yang menyembah ini yang menyembah itu berarti mereka sebenarnya bukan musyrikin mereka bukan orang kafir mereka muslimin muwahidin lu kok bisa begitu iya dikarenakan kaum musyrikin Quraisy ketika itu juga sama mereka juga meyakini Allah yang menciptakan Allah yang kasih rezeki Allah yang mengatur urusan berarti mereka muslimin Begitu. Nah terus yang musyrik siapa kalau begitu? Hah? Yang musyrik kata mereka ialah ya, seperti majusi yang meyakini adanya dua pencipta. Ada syirik ada, musyrikin. Terus siapa lagi yang diberikan keyakinannya? Saya nggak nggak meyakini itu Tuhan, lain lagi. Hah? Salah majusi tok yang musyrik, semuanya muslimin, yang Yahudi yang muslimin, yang Nasoro yang muslimin, Sirto yang muslimin, penyembah kebu yang muslimin. Eh? Ada kan penyembah kebu kan? Wah, ada penyembah kebu yang muslimin. La haula la quwata illa billah. Lalu fungsinya apa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya wal mursalin dari mulai Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam sampai Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam memberantas kesyirikan. Itu semuanya fungsinya apa? Apa kemudian kalian meyakini bahwasanya para anbiya wal mursalin memerangi kaum kaum muslimin, memerangi kaum muwahhidin? La haula wala quwata illa billah. Lalu fungsinya apa? Allah menurunkan ayat-ayatnya dalam Taurat, wal Injil, wal Zabur, wal Quran yang berisikan tentang masalah tauhid. Fungsinya apa? Apa kamu meyakini Allah Taala mensyariatkan pembunuhan, peperangan kepada kaum muwahhidin, kaum muslimin? La haula wala quwata illa billah. Lalu fungsinya apa? Ditegakkannya bendera jihad fi sabilillah. Para anbiya wal mursalin yang mengangkat benderanya, memerangi kaum musyrikin, kaum kufar. Sesungguhnya apa? Apa kamu kemudian meyakini bahwasanya mereka-mereka itu berjihad melawan kaum muslimin, kaum wahidin? La haula wala quwwata illa billah. Ini karena bikin azakumullah dikarenakan salah kaprah masih amat sangat primitif dalam memahami yang namanya tauhidullah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan di sini, wa minal ma'lum bil iqtirar dan termasuk perkara yang dimaklumi dengan pasti min dinil Islam dari agama Islam ini anna hadza syirkun bahwasanya perbuatan ini sujud kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang itu ialah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala disebutkan dalam al Fatawa sisi yang ketiga. Allahumma ta'ala. Nah, dari sini khanafitina azakumullah. Kalau kamu mengetahui ternyata banyak di kalangan kaum cendekiawan, kaum intelektual. Kamu mengetahui ternyata mereka-mereka ini saja masih primitif dalam urusan perkara ibadah, masih primitif urusan tauhid. Lah kayak apa bebeknya? Lah kayak apa orang-orang awalnya? yang cendekiawan, yang tidak intelektual, primitif. Nah, yang awalnya bagaimana? Gimana bahasanya ya Pak? Hah? Yang super primitif apa namanya? Hah? Mending super, hiper. <laughs> ada ada bedanya kan? Kalau super itu yang misalkan nilai 8 gitu. Kalau hiper 10 nilainya. Top, paling top primitifnya itu. Anu. Kalau super tuh masih ada yang lebih zen lagi. Hiper. Hiper itu yang paling top. Ada lagi yang zen daripada itu. Yang lebih dari Gak ada kan? Hiper. Ini kalau orang-orang cendekiawannya dikatakan primitif, awamnya tuh hiper primitif. Dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Maka ini semuanya ikhwan azakumullah menunjukkan kepada kita pentingnya belajar yang namanya ibadah kepada Allah. Pentingnya belajar makna tauhidullah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Pentingnya kita mempelajari bimbingan-bimbingan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya kita mengetahui sejarah kehidupan dakwah Rasulullah Alaihi Wasallam dan kaum musyrikin supaya kamu tahu dan paham bagaimana tauhid itu, bagaimana pula syirik itu, supaya kamu tahu bagaimana iman, bagaimana kufur, supaya kamu tahu bagaimana sunnah, bagaimana bid'ah, supaya kamu tahu bagaimana ibadah, bagaimana taat dan bagaimana pula kemaksiatan. Hada Ini menunjukkan pula ikhwan Nabi Muhammad. bahwasanya yang namanya ilmu dunia itu bukan jaminan orang itu pintar dalam perkara agama. Bukan jaminan dia itu telah mencapai tingkat intelektualitas yang tinggi. Belum tentu. Belum tentu. Terlalu banyak ikhwan ya, abidina Azzaikumullah. Para prof, profesor, profesor, profesor, doktor, insinyur, MA, BA, AA, apa begitu. Itu masih klinik. Masih klinik ya? Masih datang ke dukun-dukun, Hah? masih datang ke tukang-tukang ramal, masih datang ke ini ke itu. Kalau nih, eh, apa? Ayo, itu profesor. Ada lagi ya gelar yang paling tinggi dari daripada kau? Hah? Ada lagi? Tidak ada lagi, Paling tinggi dah, profesor. Paling tinggi, gelar ilmu dunia yang paling tinggi namanya, profesor. kota. Nah, terus perguruan yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi dari semua bidang yang ada. Hah? Cokor? Mau oh, sih? Iya, doktor. <laughs> Hat asli ini masalah. Allah. Hakata deh, Yang tingkatnya paling tinggi, jabatan paling tinggi, gelar yang paling tinggi dalam urusan ilmu, ilmu dunia itu belum menjamin dia itu telah lepas dari sikap primitifnya belum bisa seperti itu apa kamu kira orang-orang yang kolnik-kolnik itu dari kalangan tukang becak matur sawah enggak terlalu banyak di kalangan mereka karena bintina azakumullah yang profesor, yang dukur-dukur, yang insinyur-insinyur. Banyak itu. Wah, banyak itu. Mungkin kalau di sini orang keto. Nah, di sini kan para anak semua. Nah, kalau kamu udah mulai masuk ke kota-kota besar, kamu bakal terkenyak gitu. Hmm, kalau misalkan orang desa, orang desa yang biasa di, desanya biasa kelenik, dia pindah ke kota besar, itu kan wajar dia masih meneruskan ibadah dia klinik tadi ya kan begitu dia masuk ke tempat-tempat klinik di perkotaan heran dia loh saya kok profesor yang ini yang saya kenal dia sebagai dekan fakultas ini loh ini sebagai ini loh ini orang-orang besar semua ini ya kok kode klinik NKB bedanya apa awak dewek kita orang desa yang biasa maju dengan sawah dengan mereka-mereka itu Ya kalau orang-orang desa ya maklum lah orang primitif nang tingkat pengetahuannya masih rendah. Oh desa, oh desa ya pak. Lain orang kota, orang kota yang seharusnya kehidupannya lebih mapan, pikirannya lebih lebih intelek seperti misalnya lo kok podo sama desa. La haula wala quwata illa billah. Itu wakil loh, bukan perkara. Buah yakin itu. Kenyataan terjadi. Hah? Ayo. Sampai tingkatan para perwira-perwira, para TNI-TNI itu. Nah iya, itu masih begitu. Datang, datangin sama Kiai. Pak Kiai minta kekebalan Pak Kiai, Sama seperti itu. Minta kekebalan. Nah iya Pak, saya sudah ngomong. Soalnya pernah juga ada datang sama saya. <laughs> eh, Pak Yai, minta, minta, minta opo, saya bilang gitu. Ya kata itu. Kata itu apa? yang gitu. Ya supaya tidak kena peluru. Loh, kan Allah minta mereka kena peluru ya mampus. Kalau anda yang enggak, ah enggak. Saya yakin pasti Pak Yai mesti punya itu mesti Pasti punya yang begitu itu ada jimat-jimatnya jam-jam mesti begitu. Mesti. Saya nggak punya apa-apa kok. Saya punya jimat, olah wajah, olah apa di badan saya enggak ada. Eh, yang benar, benar, benar. Jangan nggak ada yang begitu. Tawakal Allah ya Tawakal kepada Allah. Kamu setiap mampu kamu. Bapak sebagai seorang TNI, sebagai seorang polisi. Tawakal kepada Allah. Kemudian berusaha ikhtiar dengan ilmu yang ada pada Bapak. Tua pintar nembak. Di, di manfaat betul tembakan-tembakan tadi. Selebihnya Allah. Walaupun orang itu apa namanya jimatnya raja ya jawi japinya sampai sebakul ditaruh dua saja dia ketembak mau sedor mati ya mati mati ya mati ya nggak pak eh, iya tapi kan tapi kayak itu bisa eh, saya dia lihat langsung kenyataannya di Medan itu di medan pertempurannya dia itu orang-orang yang rajanya itu sampai dari mulai atas badan sampai bawah badannya itu semuanya full dengan yang namanya jimat, full dengan yang, yang namanya raja. Ketembak musuh, dor, kena kepalanya kan, push. Nah, kan mati dia. Nah, ya mati. Atau bagaimana? Ya Allah, yang namanya mati itu, Pak. Itu ya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bapak sebagai seorang perwira, sebagai seorang prajurit negara, TNI, perang melawan musuh-musuh agama, sampai bapak itu maju ke depan, wah luar biasa kototnya kepengen mati syahid. Gak mati-mati, gak mati-mati. Gak bakal kena tembak. Lihat itu Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Khalid bin Walid. Di zamannya Rasul orang sahabat mulia. Itu kan panglima perang musyrikin. Dia eh, di zamannya Rasul sallallahu Kata nah, Itu saja sampai merangi kaum Romawi, kaum Persia. Kepingin mati syahid. Gak mati-mati mati di mana ya Pak? Meninggal dunia ya Pak Nabi Azizullah di atas ranjang dia di kota Madinah. Nanti di rumah. Padahal sekian puluh tahun berkelana dalam dunia perang. Yang namanya apa namanya pedang, sebutan pedang itu biasa di telinga dia, di itu biasa. Kemati mati. Ya karena memang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Seperti itu. Tingkatan seperti itu. Masih beringsih. Tentang-tentang perkara agamanya. La haula wa la quwata illa billah. Maka ikhwan ya fillah azakumullah ketahuilah. Tawasannya yang menjamin seseorang itu bagus dalam perkara agamanya, bagus dalam perkara ibadahnya, bagus dalam perkara muamalah dan juga akhlaknya, meningkat menjadi kaum muslimin yang intelektual, yang luas wawasan agamanya itu dengan ilmu din, dengan ilmu agama, Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman al ummah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walaupun kamu itu kerjanya sebagai tukang beca, walaupun kamu itu apa namanya tidak lulus SD, wala SMP, eh? kamu tuh nggak punya jasa apa-apa. Walaupun kamu itu kerjanya macul mawar, walaupun kamu kerjanya pemulung, buang-buang sampah yang ada itu. Dipilih yang bagus-bagus kamu jual. Tapi kalau kamu itu memiliki ilmu din, ilmu agama yang mapan, yang mantap, dengan dalil yang kuat, Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahamannya para sahabat, kamu itu bisa mengalahkan orang-orang yang paling top gelarnya, yang paling tinggi jabatannya dalam ilmu din. Ewa. Justru sebaliknya karena Allah, orang-orang seperti itu nantinya akan menjadi murid-murid kamu nantinya. Ewa. Jadi murid-murid kamu nantinya. Eh, gitu. Namanya, eh tuh dengar Arab. Innalhamdulillah di depannya kamu. Profesor. Yang ini dekan. Yang ini insinyur. Yang ini doktor. Yang ini S1. Yang ini S2. Yang ini diploma 1 yang itu diploma 2, yang ini S lilit, eh, <laughs> S, S3, kalau cerita aja ya yang ini apa namanya uh, perwira yang ini kolonel yang ini mayor yang ini jenderal yang ini apa ayo kamunya SD gak lulus ya kamunya SMP gak lulus ayo Inna Allah yarfa'u fi hadzal ilma qauman wa yadha'u fihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan dengan ilmu agama yang satu kaum dan juga akan merendahkan dengan ilmu ini pula kaum yang lainnya. Maka ya eh, khanafatin azakumullah. Kalau kamu menginginkan al-izzah, kemuliaan, maka falillahi al izzah wa li rasulihi wal mu'minin. Itu miliknya Allah Taala dan untuk para rasul dan untuk kaum mukminin ya. Ayabtaguna 'indahum al-izzah falillahi al izzah Apakah mereka menginginkan izzah, kemuliaan di kalangan mereka mereka itu? Lah, Al-Izzah itu semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kana bin azakumullah kalau kamu menginginkan izzah maka kembalilah kepada kitab Allah dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Kamu pelajari, kamu kaji, ha? sampai betul-betul mapan keilmuan kamu, kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kamu dakwahkan kepada masyarakat kamu. Fahadihi al-izzah al Inilah izzah kemuliaan hakiki. Bukan izzah di dunia. Bukan kemuliaan dunia. Ataupun kemuliaan jabatan. Ataupun kemuliaan pangkat dan semisalnya. Itu adalah izzah. Izzah yang bakal fana. Yang bakal hancur binasa. Dengan hancurnya dunia ini. Sementara izzah hakiki, izzah kemuliaan hakiki akan terus bersama dengan kamu sampai ia mesti nanti والله المستعان نقتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين